Binuskhatin Ibnu Abi Muhajir. Binuskhatin Ibnu Abi Muhajir. Binuskhatin واستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih dalam lanjutan dari syarah bab Qulillahi ta'ala la tuharrik bi lisanak وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل على الوحي قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه والحديث برقم 7524 Sarahnya telah kita lewati dalam bab ini. Dan sekarang kita dalam melanjutannya. Halaman 357. Halaman 357. Qala al-Jami' ta'ala anhu soalun yakni menaseh pertanyaan dari Syekh eh pertanyaan dari Syekh ini Syekh bin Bas tanya kepada sebagian para hadirin ketika waktu taklim ketika beliau mengajarkan kitab ini kitab tauhid isi pertanyaannya takribu rojik kari mata benar has-has. Ini Syekh menyuruh sebagian para talaba, para hadirin, supaya merujuk ke takrib. Takrib ini kita peringkasan satu jilid. Karyanya Ibn Hajar rahmat taala memuat tentang semua rijal dengan dalam tubuh sita. Di antaranya adalah Karimah Banul Hasas. Beliau menyuruh supaya dirujuk kembali ke takrib. Siapa Karimah bin Hassas? <clears throat> yang tertera dalam sanad yang telah kita lewati. Maka jawabannya al-jawabu jim ini mananya jawab. Ya ini sebagian para hadirin membacakan pada Syekh Bas yang ada dalam takrib. Qala al-Hafidz rahimahullah taala bitakrib. Dengan nomor ini tengok di sini 8671. Tentang karima tadi, yaitu karima benu al-Hassas al muzayyana min Ain kha di situ adalah Arab Azama Bukhari jamaah sama ana sama Bukhari. Itu rumus. <clears throat> Pertanyaan yang kedua. Dari sah juga Raji Ismaila bin Ubaidillah bin Abil Muhajir. Sebagian para talabat disuruh melihat yang ada dalam takrib tentang Ismail bin Ubaidillah bin Abil Muhajir. Ya ini supaya dibaca tentang predikatnya. Bagaimana komentarnya Ibn Hajar tentang Ismail ini? Jawaban dari sebagian para talaba, qala al-Hafidz rahimahullah taala fi takrib. Berkam 466 Ismail bin Ubaidillah bin Abil Muhajir al-Makhzumi maulahum. Mana maulahum ini dulunya budak. Dimerdekakan penisbatan walaknya kepada mereka yang memerdekakan. Adimaskiyu, yakni dari Damaskus. Dimaski dari Damaskus. Kuniannya Abu Abdul Hamid. Predikatnya Sikoh. Ya kan? Mananya bisa diambil riwayat darinya Minar dari tabaka yang keempat. Mata sanata ihda wa salasin, yakni badal mi'ah. Mata sanata ihda wa salasin, yakni badal mi'ah. Meninggalnya pada tahun 31 setelah ya 131 Hijriah. Walau sab'una sana mulik umur 70 tahun. Akhrajalahu Bukhari. Akhrajalahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah. Yakni Ismail ini seorang rawi hadisnya ada pada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, juga ada Abu Dawud, juga ada Sunan Nasai dan Ibnu Majah, Qaf Ibnu Majah. Rawi yang dipakai oleh ini Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Thank you. Hah? Ayo naham. Jelaskan tadi saya mau kesan itu kok. Jadi maunya itu ada yang dibuang sebagian kalimatnya. Kalimat itu pintu al-hassas muzayyana nisbahnya pada karimah. Muzayyana. Hah? Al-muzaniyah naham jazakallahu khair. <clears throat> Al-muzaniyah. <clears throat> jalakhir khair. Soalun nuskotin dalam satu nuskho Ibnu Abil Muhajir yakni dalam sebagian nuskho mana nuskho yaitu salinan nuskho itu mananya salinan dulu di zaman salaf ya kan seorang ingin memiliki kitab Jami' Sahih Al-Bukhari atau Jami' Tirmidzi atau yang lainnya harus menyalin. Mabum dengan tulisan tangan. Maka di sana nuskonya kadang berbeda. Salinannya kadang sebagian kalimatnya ada yang tidak sama. Karena namanya nasikh, yakni penyalin atau yang menyalin, ya kan? Kadang mungkin salah dalam melihat, salah dalam menaruh titik, tidak sengaja ingin beri titik ternyata ada titik atau mungkin karena lamanya nuskho tadi saya tadi kadang apa ada tai nyamuk sehingga nampak itu titik padahal bukan titik bukan titik Mabum. Tujuannya pakai ha ternyata ada tai nyamuk menjadi kho. Nah, itu perkara yang wajar karena lamanya kita tersebut ataupun nuskho tersebut dalam <clears throat> tempat ataupun yang lainnya. Dan nuskoh-nuskoh ini, ya kan? Sekarang banyak di negeri barat, di Eropa, di madhab, madhab apa? Museum dan semisalnya. Sehingga banyak dari kalangan para alul ilm yang mengejar-ngejar nuskoh, mengejar apa? Manuskrip. Eh, dengan harga yang sangat mahal dicari ke seluruh penjuru yang mungkin bisa dijangkau. <clears throat> Jadi barang yang langka. Seperti yang saya ceritakan dulu, Syekh kami, Syekh Sanaul Az-Zaidi. Syekhuna Al-Pakistani. Beliau sering bersabar ke luar negeri dalam rangka ini mendapatkan manuskrip-manuskrip yang berada di beberapa tempat baik negeri Arab ataupun negeri Eropa dan Afrika dan yang lainnya. <clears throat> Kalau kita dari negeri kita ini perkara tadi nggak pernah kita dengar, tapi di daerah sana, daerah Timur Tengah dan sekitarnya perkara yang tidak asing. Di antaranya adalah Syekh Nasir Al Albani. Al Albani itu dikenal dengan sebutannya Syekh Nasir. Maaf, kita disebut dengan Syekh Nasir maksudnya apa? Al Albani. <clears throat> Beliau orang yang paling terbanyak menguasai <clears throat> beberapa manuskrip yang mungkin tidak didapati di tangannya orang lain. <clears throat> Sehingga ya kan, orang-orang yang setelah beliau mau nggak mau harus butuh kepada tahkikatnya Syekh Sir Al-Albani. Karena beliau adalah muhaddis zaman ini yang tidak ada duanya. Kita <clears throat> tidak pun tidak yang lainnya <clears throat> baik <clears throat> maka dikatakan jadi Venus Khatin dalam sebagian manuskrip salinan tertulis ibu Nabil Muhajir ini pertanyaannya jawabannya wa inda takrib kadzalika ya kan kita ditakrib juga seperti itu Ibn eh, Nabil Muhajir. Kemudian pertanyaannya yang tanya, ayyuhuma sahihun? Satu dan antara keduanya ini mana yang lebih sahih? Ibnu Muhajir atau Ibn Abi Muhajir? saja saya bin Bas, dok, nuskho, nah, eh, indaka. Ibnu Muhajir, yurajik tahdib, wa gairuhu, ya ini silakan dirujuk tahdid dan yang lainnya. Jadi nuskha indaka. Coba lihat nuskha punya kamu gitu. Itu tertulis Ibnul Muhajir. Bukan Ibnu Abil Muhajir tanpa adanya tanpa ada Abu Ibnu Abil Muhajir tidak tapi Ibnul Muhajir. Maka lihat tahdid dan yang lainnya. Cuma jawabannya Syekh bin Bas, ghalibu dhanni Anau ibnu Abil Muhajir. ku yang golib, dugaanku yang kuat. Dugaanku yang kuat namanya golibu doni. Dugaanku yang kuat adalah ibnu Abil Muhajir bukan ibnul Muhajir. <clears throat> Jadi saya bin ya kan, merasakan sesuai dengan anggapan yang kuat pada beliau. Ibnu Abil Muhajir bukan ibnul Muhajir. Cuma ini menunjukkan bahwasanya para tolaba disuruh mentelaah lagi ke kitab atau ke sumber atau referensi yang di situ dimuat tentang asma orijal. Mana yang benar? Ibnul Muhajir atau Ibnu Abil Muhajir? Itu namanya apa? Mempelajari tentang rijal. Tentang rijal para rawi. Ini yang dikenal dengan ilmu mustalah hadis dan ilmu takrit. Ya kan? Ilmu takhid, ilmu untuk mengetahui sumber-sumber hadis ini sekalian para rawinya. Ini adalah dengan ilmu yang syarif kata Syekh Nasir Al-Albani. Beliau berkali-kali dalam kitab-kitab beliau yang sering menyinggung ilmu yang sangat mulia ini sekarang sangat langka. Karena membosankan. Membosankan dan mencapaikan mencari satu rawi Kadang berhari-hari nggak ketemu. Mana yang rojeh? Mencari sambungan hadis, kadang pada hari-hari berbulan-bulan nggak ketemu. Nah, maka ilmu-ilmu yang membosankan. Bukan semua orang muafak dapat taufik untuk sabar dalam <clears throat> menjalani, meneliti, ya kan, dan menekuni ilmu ini. Ya kan? Maka sangat jarang. Kalau tentang pen, para pensara matan hadis, kita jumpai sangat banyak. Ya kan? Berjilid-jilid. Tapi tentang menelaah. Ya kan? Jalan sampai kepada matan tadi yang dikatakan ilmu tentang sanat. Ini sangat jarang dijumpai. Dan banyak pemalsuan. Artinya, orang yang ingin tenar, Kadang langsung apa? Jiplak. Kopi pasti itu saya bahasa mereka, ya. Ya. Jiplak. Kadang kalimatnya dirubah sedikit. Padahal itu cuma apa? Hasil jeripayanya orang lain. Ya kan? Sehingga banyak sekali yang dikatakan apa? Sarikatut tahkik. Nah, pencurian dalam men dan yang membongkar perkara ini di zaman kita yang paling terbanyak adalah Syekh Nasir. Betapa banyak manusia dibongkar oleh beliau tentang kejahatan mencuri tahkikot. Hasil bahasnya seorang alim karena dia ingin tenar dipindah kepada kitabnya dirubah sebagian kalimatnya. Ya kan? Seolah-olah dia orang yang sejajar dengan seorang alim tadi. Padahal cuma hasil apa? Hasil ilmu nurun. Al ah, ilmu nurun. Ilmu nyun nyontoh. nah <clears throat> itu. <clears throat> Hasil ilmu nu nurun nurun apa? Nyun nyontoh. Dan ini banyak. <clears throat> Kalau antum membaca kitabnya Syekh Nasir al bani, ya kan? Tentaranya kitab silsilah sahih. Dan yang lainnya akan antum menjumpai hal tersebut tentang keajaiban dunia. Karena ingin tenar, ingin kultu. Ingin kultu anak dan semisalnya. <clears throat> Akhirnya apa harus? Men menyalin punyanya orang. Jiplak. <clears throat> Jadi gak mau merendah diri. <clears throat> Kadang, ya kan? Faedah yang diambil dari seorang alim tidak dinisbatkan kepada yang punya faedah. Tulis saja faedahnya. Tapi tidak dinisbatkan faedah dari fulan. Ini khianat. Atau disebut dengan egois. Atau anania. Egois itu besar Arabnya anania. <clears throat> Apa egois artinya? Anania. <clears throat> nah, ini banyak sekali. Dan itu sering dilewati orang-orang yang ingin apa? Ingin tenar maka nah, kalau itu perhatikan ya, punya kesempatan, punya kemampuan, ya kan, gunakan waktu untuk membaca kitab berlutut, kitab-kitab bantahan. Di antaranya adalah tentang masalah tahkik suatu hadis atau tahkik kita akan yang lainnya. <clears throat> Syekh Nasir rahimahullah taala <clears throat> berkawan lama dengan Juhair Sawis. Ujungnya apa? Tengkar habis-habisan tengkar bisa-bisa dimuat dalam kitab beliau. Kenapa? <clears throat> Karena ternyata kawan setia ini di akhirnya apa? Khianat. Nama dia dicantumkan seolah-olah dia yang memiliki takik, padahal nggak punya satu usaha pun dalam satu hal tersebut ada satu grup pun usaha dia. <clears throat> nah ini, ini kawan dekat selama lama tahunan tapi setan membisiki supaya ingin deh tenar. Jadi Dan ini kelakuan seperti ini, <clears throat> ya kan? Bukan sekedar dalam urusan dunia para pedagang. Dulunya dompeng, lalu ya kan? Yang sekiranya sikat-sikat digolengkan. wan politik. Bahkan sampai perkara agama pun seperti itu. Ya kan? <clears throat> Dan ini bukan hanya sekedar dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Yaman juga dari Damat pun seperti itu ya kan? Supaya ingin jelas terlihat, <clears throat> ya nanti tadi itu <clears throat> nggak ridho dengan nukilan yang mungkin dibawa dengan jujur tidak, tapi ya kan <clears throat> disisip-sisipkan seolah-olah dari dia. Nah itu. Nah, ini sebagaimana yang telah kita lewati sebagian para talabat dari Damas. Sebagian penulis, ya kan? Nisbatkan fatwanya di belakang tulisannya. Seolah-olah itu sudah ikut dalam rekomendasi seorang syekh. Padahal fatwa tadi nggak ikut tapi disisipkan. Nah, ini namanya apa? Sisipan yang tidak adil, sisipan curang. <clears throat> Dan kata lain korup. Jadi <clears throat> ini banyak. Kan? Nah kalau itu perhatikan. Carilah ilmu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sedikit cukup. Yakfika qalilun. Ya kan? Utul berilmu bil ikhlas. Apa jawabannya? Yakfika qalilun. Sedikit cukup cukup bagi kamu untuk jalan petunjuk bagi dirimu. Tidak tersesatkan di dunia. Ya kan? Kalau ikhlas, tapi kalau nggak ikhlas, banyak menjadi bumerang. Menjadi bumerang, senjata makan Tuhan, Nah ini nasihatkan. <clears throat> Baik. sekarang <clears throat> kita lanjutkan. Itu tadi sedikit keluar dari permasalahan. Kita lanjutkan dalam permasalahan yang penting. <clears throat> Soalun qawluhu wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Apa maknanya? Dan Allah muhitun meliputi dari belakang mereka. Apa makna kalimat ini? Ya kan? Wallahu min waraihim muhitun. Dan Allah meliputi dari belakang mereka. <coughs> Jawabannya makna ada maknahu annahu muhitun bihim ya'lamu kullasyai'in. Ini sama saja dengan pembahasan ma'iyah. Ma'iyah dalam bahasa kita artinya kebersamaan. Kebersamaan yang diidofakan, yang disandarkan kepada Allah Ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Kebersamaan yang khusus dan kebersamaan yang umum. Kalau kebersamaan yang umum, yakni terkait dengan ilmunya Allah. Maknanya Allah meliputi semua hambanya yaitu ilmunya Allah meliputi semua hambanya yang kafir yang muslim <clears throat> Allah bersama mereka bersama hambanya mananya apa ilmunya Allah meliputi mereka seluruhnya kafirnya muslimnya munafiknya musyriknya mukminnya tidak ada sesuatu, satu makhluk pun yang lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini mahya'u umum. Kalau Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya kan? Allah bersama orang-orang yang bertakwa, maknanya Allah memiliki kebersamaan dengan mereka. Tuntutannya yaitu membela mereka, menolong mereka, memberikan pengarahan kepada yang baik bagi mereka, menyingkirkan hal-hal yang jelek dari mereka. Baik ucapannya terlalu terbimbing, terlalu terbimbing dalam kebaikan. Tindakannya selalu terbimbing dalam kebaikan. Itu namanya mahia kebersamaan yang khusus. Maka terkait dengan pertolongan dan perlindungan dan yang semisalnya. Adapun di sini wallahu mi waraihim muhit. Ini adalah seperti mahia yang umum, kebersamaan yang umum dari Allah taala kepada hambanya. Maka dikatakan ya'lamu kulla syai'in. Ya'lamu kulla syai'in. Muhitun bihi meliputi mereka mengetahui segala sesuatu. Wa dan Allah Fokal arsi jalla wa'ala. Di atas ars. Jalla wa'ala. Ma agung dan maha tinggi. Allah berada di atas ars. ini zatnya. Ilmunya meliputi semua makhluknya. Baik yang ada di atas atau pada yang di bawah. Di perut bumi. Di bumi yang ketujuh. Tidak ada satupun yang lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini? Mereka bahwa pokok arus. Kenapa? Karena arus ditakdir. Bahwa pokok arus kenapa? Karena sifat al-ulu adalah sifat apa? Sifat datia. Maknanya Allah nggak pernah memiliki sifat lawan ulu, lawan ketinggian. Sifat ketinggian bagi Allah adalah sifat datia. Apa, apa arti sifat datiyah? Sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati. As-sifatul latilatan la anil mausufi biha. As-sifatul latilatan la anil mausufi biha. Sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati dengannya. Itu namanya sifat datia. Ya. Dan tinggi Ketinggian bagi Allah itu adalah sifat yang tak pernah terpisahkan dari Allah. Tak pernah Allah di tempat yang rendah, tidak akan sedang dalam rendah dan nggak akan dalam rendah. Mabum? Ayat. Nah, Maka itu kabar yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah turun ke langit yang pertama. Setiap malam ketika malam bagian sepertiga akhir ini nggak mengharuskan arus di atas Allah. Langit tujuh, langit enam, lima, empat, tiga, dua. Nggak pernah kemudian di atas Allah. Bahkan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Apa itu? Kenapa? Karena al-ulu ketinggian bagi Allah adalah sifat Datiya lahu al-uluwul mut memiliki ketinggian yang mutlak. Maknanya tak pernah terlepas sifat tadi dari Allah Ta'ala. Ini harus Kalau enggak memegang ini, akan menjadi terseret kepada pemahaman batil, pemahaman kufur dari pemahamannya alul beda yang mereka mengatakan Allah berada di di mana-mana. Lebih ngeri lagi, Allah menyentuh dengan makhluk. Paham itu? Kalau kamu berpegang dengan pegangan tadi, maka akan terseret dan terjerembab kecemplung ke dalam pemahaman batil dan kubur yaitu yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Lebih ngeri lagi, mereka mengatakan Allah berada di mana makhluk itu berada. Menyatu dengan mereka. Mereka nah, kemarin. Jadi kalau pertanyaan Ibnu Batol, la'anahu ma'ahu bidati haitsu halal abdu. Mafhum? Bukan bahwasanya Allah itu bersama hamba dengan datnya Allah di mana hamba itu menempat atau berada. Haitsu halal abdu sama dengan kita bilang haitsu kana abdu sama saja. Haitsu yakunul abdu sama saja. Mafhum? Nah. Jadi bukan maknanya Allah bersama seorang hamba yang zikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, di mana hamba itu berada. Tidak, tapi apa? <clears throat> apa maksudnya apa? Eh? Allah menjaganya. Ini namanya mahya khas Allah menjaganya, Allah melindunginya. Allah mengarahkannya kepada yang baik. Ya kan? memalingkannya dari perkara yang jelek. Itu namanya Allah bersama hamba ketika hamba ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ini pentingnya seorang hamba itu senantiasa terjaga, tidak lalai, senantiasa apa terkondisikan, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat dengan fiilnya, ingat dengan lisannya, ingat dengan pikirannya, ingat dengan hatinya. Akan disinggung insya Allah pada Halaman ini dalam kalau saya bin Bas. Makom itu. <clears throat> Beliau menjelaskan, menjelaskan lanjutannya, min waro min waro ikulisai, yakni muhitun bikulisaiin. Min waro ikulisaiin kalimat al arabia kalimat arabia kalimat bahasa Arab. Ucapan min kul min waro ikulisai maknanya muhitun Bikulisek meliputi segala sesuatu. Wa huwa Dan dia Allah mengetahui sirrahum apa yang mereka rahasiakan. Atau kita katakan dan dia Allah mengetahui rahasia mereka. Ya kan? Sirrahum. Allah dan dia mengetahui rahasia mereka atau apa yang mereka rahasiakan Wama yukfuna, wama wa ma yubduna yukhfun apa bedanya yukfun dengan yakfaun Hah? yukhfun ini mutati dan Allah mengatakan apa yang mereka sembunyikan dan Allah mengatakan apa yang mereka nampakkan yubdun dari kata abda abda yubdi Abda yubdi, yubdiyani, yibduna Dan Allah mengatakan apa yang mereka tampakkan. Wa ma ya'malun dan Allah mengatakan apa yang mereka amalkan. Fi jami'il ahwal. Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Ini semuanya adalah lanjutan dari kalamnya beliau yang ingin menjelaskan tentang makna ma'ya ama. Kebersamaan Allah yang umum. Terkait dengan ilmunya terkait dengan kudronya. Wawa bakul aras. Ditakit lagi dan dia Allah di atas aras. Menunjukkan bahwasanya wallahu min waraihim muhit, ini sama dengan ma'ya'a ama. Dan dia Allah di atas aras, datnya, ilmunya tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada ilmunya Allah. Famana anna wara'ahum anna muhitun bihim jalla wa ala. Maka makna annahu bahwasanya Allah di belakang mereka maknanya adalah Allah meliputi mereka jalla wa ala. Maha agung dan maha tinggi Allah. La yakhfa alaihi min su'unihim. Tidak ada urusan-urusan mereka yang tersembunyi atas Allah. Sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun dari urusannya mereka hambanya Allah yang tersembunyi atas Allah Ta'ala. Takulul Arabu. Orang Arab berkata. anamin min waraika. Ya kan? Ya kamu pergi idhab. Idhab, idhab ya bulan. anamin min waraika. Bulan ya bulan pergi. Ya. anamin min waraika. Apa mananya? Ya Anala agafalu angka. Aku nggak akan melarikan kamu. Apa itu? Jadi kalau kita bilang <clears throat> khali khali idhab. Ya. Irsi ila biladika, irsi ila tika, irsi ila baitika. Ana min waraika. Baliklah kau ke rumahmu, baliklah kau ke kampungmu. Saya di belakangmu. Mananya apa? Saya enggak akan melalaikan kamu. Anala agafalu ang angka. Mafhum? Saya nggak akan saya enggak akan melalaikan kak, kamu. Ini diambil dari siak atau konteks atau susunan kalamnya kalimatnya orang Arab. Sama saja bahasa Indonesia seperti itu. Aku berada di belakangmu. Bukan kok di belakangmu buntut itu yang enggak. Nah, di belakang dia para penguasa. Bukan para penguasa di belakang dia. Maksudnya apa? Para penguasa akan membela dia, membagingi dia. Nah itu. Sama saja. Iya. <clears throat> di belakang buat dia orang-orang kuat. Bukan kok orang-orang kuat di belakang dia buntut. Hah? Maksudnya apa? Didukung oleh orang-orang tadi dan yang semisalnya. Ini kalam yang masyhur. Jadi ini bukan majas. Perhatikan, dan ini bukan majas. Itu namanya uslubun min asali bil kalam. Uslubun min asali bil lugo. Apa anu uslub? Tata cara. Dari tata cara penggunaan kali kalimat. Bukan majas. Kenapa? Karena majas yasus nafyuhu. Yasus ilgauhu. Karena majas ini boleh ditiadakan. Boleh dibatalkan. Raitu asadan fokol mimbar. Bisa nggak dibatalkan? Bahwasanya ini bukan asad bisa. Mananya adalah seorang khotib yang lagi semangat. Hmm, lagi semangat ya kan menghabisi ya kan tentang pelaku maksiat, bid'ah dan semisalnya itu namanya raidu asatan alal member. Maka dikatakan majas adalah yazus yasihu nafyuhu. Jadi majas itu adalah sahih nafyuhu, maka dalam Al-Qur'an tidak boleh dikatakan adanya majas dalam sunnah nggak boleh dikatakan mazhab, bahkan dalam logo nggak ada majas, bahkan mazhab setelah togut menak tawagid. Ini pernyataannya apa? Ibnu Qayyim rahimahullah Sehingga mulai beliau membuat judul Kasrut Togut Salis. Ya kan? <clears throat> Menghabisi Togut yang ke ketiga. Yaitu ma mazhab. Bukan dikatakan mazhab dalam muhdas. Ini perkara-perkara penting dalam perkara agama. Di antaranya adalah pembahasan masalah asma wa, wa sifat. <clears throat> ya kan? Bukan berarti di sana ada nggak ada ulama yang mengisbatkan majas. Ya kan? Gudangan alul ilm yang mereka menetapkan adanya majas. Dan dari situ selesai tidak, tapi kita bersama hujjah. Hujjah kemana bermutar kita bersamanya. <clears throat> Maka itu bacalah kitab apa? Mukhtasar Sawaiqul Mursalah. Ibn Al-Qayyim. Juga oleh Imam Sangkiti tentang nafil majaz. Dia membawakan surat dalam At-Tariq. Apa dalam At-Tariq? Wa ma huwa bil hazil Wa ma bil hazil hazil adalah main-main. Quran itu bukan main-main. Maknanya bukan majaz. Masa termasuk main-main. Enggak sungguhan. Enggak su enggak sungguhan. Ini sebagian dalil dipakai oleh Alimah Syangkiti rahimahullah ta'ala. Dulu pernah kita baca. Dulu, entah. kata di Pakistan dari mana dulu, sudah lama. Kita <clears throat> perhatikan. <clears throat> Jadi seperti ini. Ana min waro'ika. Ini bukan majas. maknanya hakiki. Tapi, tengok uslub, uslubnya. Ini saya juga kenapa? Karena bersinggungan dengan pembahasan masalah asma sifat nggak lepas dari pembahasan ma majas. Karena dengan majas inilah mereka menghancurkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari makna yang hakiki. Apa itu? <clears throat> Sehingga semua yang mereka inginkan ada macam hadaf. Ya kan seperti wajah Arab buka wal malaku saffan saffa. Ini adalah macam hadaf. Yani ada yang dibuang. Nah, ini wajah amalaku rabbika. Jadi Kudifa apa? Al-mudhaf wa ukima mudhaf ilaihi muqamahu. Itu. Kudifa al-mudhaf wa ukima mudhaf ilaihi muqamahu. Ini namanya majas al-hadf. Dari kalimat majas al-hadf inilah bagi orang yang enggak mengetahui lawannya, dianggapnya sudah jos. Jos karena enggak ada lawannya. Ketika ada lawannya baru bingung. Maka mereka mengatakan wajah Rabbuka wal malaku safan sama wajah rabbuka wajah amru rabbika. Amr ini mudhaf, dibuang. Kemudian telah dibuang didudukkan pada amr ini mudhaf ilaihi itu apa? Apa? Rabb tadi itu mudhaf ilaihi didudukkan pada mu mudhaf menjadi wajah rabbuka. Aslinya wajah amru rabbika. Mereka bilang ini masa sama masa hadf. Nah, ini ditulis dalam buku-buku mereka. Jadi kalian alul Beda. Dan untuk menepis perkara ini kita harus berilmu. Di antara ilmu yang kita harus apa? Disiplin di atasnya. Kita berdisiplin mempelajari kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalian mempelajari kitabnya Ahlul Beda. Dengan demikian mengetahui tentang hakikat perkara. Arab besar rola lisari. Walakin litawakihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi kok fi. Maka dua kita perlu pelajari. Kita punya lebih beda, kita punya pelajari. Bagi yang mamp, mampu. Bagi yang takut terseret, jangan parak-parak. Sem sebelum. Ya kan? Keburukan harus dipelajari. Arab syarra lil aku mengetahui keburukan bukan untuk kulakukan. Walakin litawakiah tapi untuk apa? Untuk antisipasi. Barang siapa yang enggak bisa membedakan antara kebaikan dengan kejelekan, maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Wa man la yakfi khairan min barang siapa yang enggak mengetahui kebaik kejelekan dari keburukan atau kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam ke kejelekan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara buruk pun harus dipelajari bagi yang ada penteng untuk mempelajarinya. Kalau enggak, jangan coba-coba. Akan terser kepada kebatilan enggak terasa, enggak terasa. Tiba-tiba sudah jauh. Paham itu? Baik. <clears throat> Soalun guru masmu. Apa mana guru masmu? Hmm? ini di sini yang mentafrik dari kaset, yang mengeluarkan ucapan ini dari kaset, di kaset tadi kita dengar enggak. Enggak jelas. Mau dikatakan guru masmu pertanyaannya tidak didengar. Artinya rekamannya enggak sempurna. Ketika ada sesi soal jawab, dalam kali ini pertanyaannya enggak enggak jelas, sehingga dikatakan rumah masmu, mabum tidak ter terdengar. Tapi jawabannya apa? Yakni tazuruhu wa tuhibbuhu wa tasma'u hadisahu. Ini jawaban dari saya bin Bas, engkau ziarahi dia, engkau cintai dia dan Kau dengarkan cerita dia, ucapan dia. Ini enggak jelas pertanyaan yang disampaikan cuma jawabannya yang jelas. Itu yang dimaksud dengan soalun gauru masmu. Taib. Qala rahmatullah ta'ala wa hadzal athar al muallaq. Muallaq dari siapa di sini? Kemarin. Dari Abu Hurairah. Alimah Bukhari menyebutkan hadis ini mu'alak, yakni langsung disebut oleh beliau Abu Hurairah. Sebelum Abu Hurairah sampai Bukhari di tidak disebutkan. Dan ini memiliki sebab. Kenapa nggak disebutkan oleh Imam Bukhari? Kenapa langsung disebutkan Abu Hurairah tanpa sanat yang sebelumnya? Silsilahnya, rentetannya. Ini ada beberapa sebab. Penjelasannya dalam kitab mustalah hadis terkhusus dalam masalah apa? Mu'alakat yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan sudah dijawab semuanya oleh Al-Imam Ibn Hajar. Tinggal kita masuk ke sana. Kalau rahmatullah wa dal asar mu'allak yuafikul hadis as-sahiha al-muttasila fi sahiha ini. Asar yang mu'allak tadi maknanya sanad hadis yang terputus tidak disambung oleh Imam Bukhari langsung disebutkan oleh beliau kepada Abu Hurairah. Ini adalah hadis yang asar ini mencocoki hadis yang sahih yang mutasil, yang sambung. Dari beliau Imam Bukhari sampai Rasul Rasulullah. Dari Imam Muslim sampai Rasulullah karena di ini Paham? Walaupun tadi mu'alak, sanatnya enggak jelas, terputus, tapi maknanya mencocoki hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dengan sanat yang sahih mutasil. Paham? Kalimat al-hadis sahih ini bukan celaan untuk dalam saya Bukhari. Kenapa saya boleh katakan yuwafiqul hadis sahih mutasil fi sahih ini? Ini bukan berarti ya kan? Omong tanpa guna. Sudah jelas dalam saya Bukhari kenapa disebut dengan hadis sahih mutasil? Nah, ini nggak boleh sama seperti itu kecuali dari orang yang dengki. Nah, bom. Karena banyak pendengki ini menghantam sebagian para ulama di antara saya Nasir yang banyak diserbu oleh alul bidah. Di mana ketika beliau mentakrit hadis ketika ada dalam sahih Bukhari dikatakan sahihun rawal Bukhari. Kalimat kenapa dibilang sahih? Oh, sudah jelas di Bukhari katanya. Dikiranya enggak ada gunanya. Ini bukan berarti enggak ada gunanya, sekedar ingin mentakit saja. Demikian juga di sini saya bin Bas. Ya kan? Yuwafiqul hadis sahih al-mutasil fi sahihaini. Kenapa enggak cukup? Yuwafiqu hadis fi sahihaini. Kenapa disambung dengan kalimat sahih mutasil? Ini bukan aib, tapi bagi orang yang enggak suka, ya kan, dicari cedera kalimat yang mungkin bisa dijadikan apa? barang untuk menjatuhkan. Baik, <clears throat> asar yang mu'alak tadi itu mencocoki hadis yang sahih yang sanatnya sambung yang ada dalam sahih ini bukan dan Muslim yaitu man dakaroni fi nafsihi dakartu fi nafsi. Berbunyi siapa yang mengingat aku di jiwanya. Aku mengingat dia ada dalam jiwaku. Ini juga sebagai bukti bahwasanya Allah itu memiliki nafsun, memiliki jiwa. Tapi jiwanya Allah bukan seperti jiwa kita. Nafsuhu laisa ka'an pusina. Jiwanya Allah bukan seperti jiwa-jiwa kita. Jiwa yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Dan siapa yang mengingat aku fi mala'in pada banyak manusia di kerumunan banyak manusia dia ingat aku, maka aku ingat dia. Aku menyebut dia pada banyak apa hambaku yang lebih baik daripada dia. Pada banyak hambaku yang lebih baik daripada dia. Nah. Ini namanya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dari jenis amalannya. Seorang yang mengingat Allah pada banyaknya manusia, Allah membalas lebih baik. Allah membalas lebih baik. Allah menyebut dia pada banyak dari hambanya Allah yang lebih baik daripada mereka. Daripada dia. Fawa yusbihuhu fil makna. Hadis ini mencocoki dalam makna yang hadis mu'alak tadi. Fi al-hassu ala idamati zikri bil qalbi wal lisani wal amal. Dalam hadis ini ada al-has. Apa namanya has? Dorongan. Ada dorongan. Ada anjuran. Ada perintah. Karena perintah ini bisa perintah bimana wajib, Pintar bagaimana mus? Mustahab. Ya kan? <clears throat> Ada dorongan atas apa? Kesenantiasaan zikir. Dalam hadis ini ada ada dorongan atas kesenantiaan idama. Perhatikan, mulazamati zikir. Zikir dengan apa? Zikir bil qalb. Ingat Allah dengan hati. Ingat Allah dengan lisan. Ingat Allah dengan amal dengan perbuatan. Karena dari sianya, wa anal mu'min kasiru zikr bi qalbi wa lisani wa amalihi. Dan sebagai seorang mukmin, ya kan? Posisinya selayaknya seorang mukmin itu adalah banyak zikir, banyak ingat dengan Allah, baik dengan hatinya, dengan lisannya, dan amalannya. Tengok di sini. Amalannya. Ini penting. Karena amalnya sebagai syahid, saksi kuat terhadap lisan. Lisan tak tanpa amal, nggak ber, nggak berguna. <clears throat> Baik. Fil qalb mislu Dikir Zikir kepada Allah dengan hati seperti takut kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Karena khauf masternya sumbernya adalah di di hati. Nah itu. Nah dikatakan di sini bil qalb mislu khaufillah wa mahabbatuhu. Atau wa mahabbatihi. Ya kan? Takutnya seorang hamba kepada Allah dan cintanya hamba kepada Allah itu namanya bil qalb. Kenapa? Karena cinta. Di mana sumbernya? Di hati. Cinta mahalnya tempatnya di di hati. Wattadhkuru adzamatahu, wattadhkuru adzamatahu anta. Wastiqaqahu bil ibadah. Al ibadata. Engkau ingat. Engkau sebut tentang keagungan Allah. Dan kau sebut tentang apa? Haknya Allah untuk diibadahi. Istiqaqahu al ibadata. Ah. Wa tadhkuru ma yajibu alaika lahu. Dan kau menyebut apa yang wajib atas engkau lahu bagi Allah min hakin. Yakun ala balika. yakun ala balika. Apa mana bal? Fikr. Bal mana fi? Fikr. Kau menyebut apa yang wajib atas engkau bagi Allah min hakin dari perahak yang ada ada pada pikiranmu. Balika khotirika sama saja. Baluka khotiruka fikruka fuaduka nafsul makna. Sama mak makna. Khatir bal sama saja balun khatirun maknanya sa sama. Khatir zamannya khawatir. Ngapun? Nah. <clears throat> balun khatirun ini maknanya sa sama. ini apa pikiranmu? <clears throat> Zakiran lagu bil qalb khaufan wa Engkau dalam keadaan menyebut bagi Allah dengan hati berupa ketakutan, berupa takutmu, berupa rindumu. Tengok di sini. Jadi berupa rindumu kepada Allah. Di antara konsekuensi rindu meninggalkan masjid dari sholat jamaah ini merasa apa? Merasa hatinya nggak lega. Di mana waktu itu luang? Bahkan ketika safar saja, ketika bekerja, ketika ada udur saja, kalau memang orang itu baik hatinya, sungguh akan merindukan tentang ritual yang biasa dilewati seperti taklim. Mempelajari ilmu agama. Sepekan nggak baca kitab, sudah sangat apa? Pikiran sudah sangat jauh. Sehari dua hari, ya kelarulah kan, nggak bisa datang ke masjid, ini merasa sudah rugi. Itu namanya apa? Syaukun. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena termasuk perkara kebaikan di masjid. Dari semua ritual ibadah. Ini orang merindukannya. Kenapa? Karena demi apa? Mendapatkan ke kebaikan, kemuliaan. Warajaan, wa mahabbatan, wa ta'diman. Harapan, kecintaan, dan pengagungan. Ini semuanya timbul dari hati timbul dari perbuatan, timbul dari lisan, semuanya ada. Wa lisan dan zikir kepada dengan lisan, bi anu zikir dengan semua macam zikir. Misal tasbih seperti tasbih. Tasbih dari kalimat subhanallah. Subhanallah dengan tas tasbih. Wa tahmid seperti apa? Walhamdulillah. Wa tahlil seperti kalimat kata la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar. Ini semuanya zikir-zikir yang masuk. Kalau zikir Allah, Allah, Allah, ini bukan zikir yang masuk. Ya kan? Lebih lagi disingkat dengan apa? Hu, hu, hu, balang. Ini bukan masuk, makanya jahat. Makanya itu sebagian jahil, sebagian para juhal, orang-orang yang bodoh. Ketika mentalkin orang yang yang orang yang menghadapi kematian, talkinnya dengan kalimat yang nggak bermanfaat. Jangan dibilang Jangan diajari kalimat la ilah tapi ajari apa? Allah, Allah biar enggak keliru. Khawatir nanti mati di pertengahan. La ilaha kemudian mati katanya. Tapi kalau kita dengan Allah, Allah, Allah. Ini dia tulis dibukukan, dibagikan kepada pasien di rumah sakit Muhammadiyah Paciran. Ini menunjukkan bahwasanya mereka jual Ya kan? Dibagikan di rumah sakit suatu kebaikan maunya. Tapi bukan semua niat kebaikan mendapatkan mak maksud. Buktinya apa? Di antaranya apa? Perkara fit'ah yang dibagikan. Fit'ah yang dibagikan. Membagikan fit'ah. Membagikan khurafat. Disuruh bilang Allah, Allah mau mati. Mau mati disuruh. Mulai kalimat yang tidak sempur, sempurna. Mahfum ini? Maka kata seperti kalimat La ilaha illallah. Bukan kalimat Allah, Allah, Allah. Allah bukan kalimat tauhid. Kenapa? Karena nggak mengandung nafi wal isbat, nggak mengandung dua rukun. Maka harus di ditalkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah bukan Allah Allah. Ya, Inilah, itulah kebodohan. Kebodohan itu adalah malapetaka. Maka dikatakan al jalu daun qatil. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Harus belajar yang benar. Nggak dikatakan di sini. Dikir dengan lisan, dengan macam-macam dikir seperti tasbih. Subhanallah. Tahmid walhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar bukan kok. Allah, Allah, Allah. Ya kan? Tapi Allahu Akbar. Nah. Wa qawlu la ilaha illallah ila dan perkataan la ilaha dan yang lainnya. Ini zikir dengan lisan. Ini namanya apa? Pengajaran sunnah. Pengajaran istiqomah di atas sunnah. Bukan pengajaran asal semangat mengajarkan. Ya kan? Jadi yang sekarang ini jadi korban banyak manusia awam. Awam dijadikan korban. Ziarah kuburan wali sama sembilan kali sama dengan haji sekali. Khurafat. Tahu khurafat? Khurafat adalah nggak ada hakikatnya. Cerita fiktif. Dongeng. Ya. Aku yuk timun mas. Ini cerita apa? Kurang, kurang apa? Timun mas. Pucuk icu. Ya, misalnya itu. <clears throat> Lebih parah daripada itu. Ada pun tiga bil amal, wabil amal Misrul jawari. Nah, zikir dengan amal, zikir zikir kepada dengan amal, dengan perbuatan, ya kan? Seperti anggota badan berupa kesolati, wassadaqat bersedekah wal jihad berjihad wal amr bil ma'ruf nah tengok al amru bil ma'ruf masuk di zikir ya kan dan inilah yang sekarang ini banyak manusia ketakutan sampai setengah mati takutnya bahkan hampir mati ya kan nggak mau mengadakan al amru bil ma'ruf nah. kecuali apa kecuali yang mereka inginkan ma'ruf dalam perkara-perkara yang sifatnya disepakati oleh manusia. Demikian juga yang mungkar itu terus Merintah kebaikan, melarang kemudian terus dikir, bil amal. Mabom. Ah. Melarang kemungkaran terus dikir. Tapi kadang seorang ya kan takut dicela oleh orang bilang innalhamdulillah nahmaduhu wa Nastainu diputut jebret jebret jebret innal hamdalillah nasta'inu jebret jebret innal hamdalillah terus ngetuyu nah tinggal dibilang tinggal bilang aja maaf pak jangan diputus saya apa enggak bisa ngomong ya kan enggak bisa ngomong takut apa takut besok lagi enggak nggak pakai. atau dirasani kerasnya setengah mati nah, kita bilang bahkan kalian gendengi gambar setengah setengah mati nah, Hmm, perhatikan di situ. Ini banyak. Ya. Maka oleh itu perhatikan wanil mungkar, termasuk dikir. Maka oleh itu perhatikan melalui majelis ini kita upayakan dikir kita dengan amal diantaranya adalah darah kita seluruhnya. Ya kan? Dari hari ke hari. Bahkan insya Allah sepanjang umur dunia ini ada meneruskannya. Dikir bil amal. Diantaranya adalah apa? al amr bil Sebatas kemampuannya. Wa min anwa'i a'malul khair dan selain daripada ini dari macam-macam perbuatan-perbuatan yang dikatakan khair kebaikan. Itu perincian tentang masalah wa zikir bil qalb bil lisan wa bil bil amal. Soalun <clears throat> ahsanallahu ilaik. Pertanyaan sebelum bertanya yang menanyakan mendoakan dulu. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat kebaikan kepada engkau ya Syekh. Itu pertanyaannya, dzikrullahi lil ibad, kaifa dikuruhum. Dzikrullahi lil ibad, Allah menyebut hamba. Bagaimana Allah menyebut mereka? Nah, Allah mengingat hamba. Bagaimana Allah mengingat mereka? Jawabannya saya ya yadhkuruhum fil mala'il a'la indal malaika. Allah menyebut hamba tadi fil mala'il a'la di penduduk atas yaitu di sisi para malaikat. Dalam kurung Dakar fi nafsi. Tengok di sini, Dakar fi nafsi, aku menyebut dia hamba tadi pada jiwaku. Maknanya ada sifatun takhussuhu. Ini adalah sifat yang terkhusus bagi Allah. Fadha dzikrun lil abad fi nafsihi. Maka ini Allah menyebut hamba pada jiwanya. Wa anal abda yadzkuru maulahu dan sesungguhnya hamba adalah menyebut tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena makna makna maula ini makna yang dikatakan apa? Bisa maknanya budak. Ya kan? Hambanya bisa maknanya apa? Tuhan. Hmm. Wa anallahu azza wa jalla dan sunnah Allah Azza wa Jalla menyebutnya, mengingatnya. Fala min ni'amillahi al-azimah. Ini termasuk dari karunia-karunia Allah yang sangat besar. Wa min asbabi taufiqillahi lahu. Tengok, Allah menyebut hamba tadi. Konsekuensinya termasuk dari sebab-sebab Allah memberikan taufik kepada hamba tadi. Wa hidayati lahu dan sebagai petunjuk dari Allah kepada si hamba tadi. Apa sebabnya? babi zikrihi lillah. Dengan sebab hamba tadi menyebut Allah, mengingat Allah dengan lisan, dengan kolab dan dengan amal. Fadha min ni'mal apa? amma dzikruhu fil malai dzikruhu fil malai. adapun Allah menyebut hamba tadi pada malaikat eh, fil malak yakni Allah menyebutnya pada malaikat di sisi malaikat. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu adalah sejenis dari amalannya. Mahfum? Karena dia ingat Allah maka dia, Allah mengingat di, dia. Allah di, eh, eh, eh seorang hamba mengingat Allah pada suatu <clears throat> kerumunan manusia banyak maka Allah mengingat menyebut dia di ya kan? Hambanya Allah yang banyak juga yang lebih baik daripada mereka. Wada fi isbatun nafas lillahi. Tengok di sini. Dan ini ada penetapan <clears throat> dalam ada sini ada penetapan apa? An-nafs siwa bagi Allah taala. Ini harus sunnah, enggak segan-segan, enggak ragu-ragu. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau menetapkan apa yang Rasul tetapkan bagi Allah dalam sun sunnah. Ini termasuk sifat dari sifat-sifat Allah sunnah yang memiliki kalam yang tegas, lantang, komitmen. Ya kan? Tidak mula malai. Sesuai dengan dohirnya. Dakartuhu fi nafsi kata Allah. Penetapan nafas bagi Allah. Tapi kalau dari kalangan mu'awwilah mujassima, mukharrifa, ha? al tahrif, mukharrif dan tahrif, perusak dan khurafat, ya. Enggak rela kalau Allah itu disebut disebut dengan sifat nah, nafas. Nah itu. Bahkan Isa alaihissalam dituduh dengan Musa musabbi Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nah, ini tengok Isa musabbi Islam Musa musabbi Kata Isa, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan aku enggak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Kata Musa. Ha, nah, itu tengok musabbih. Nah, Mahfum? Ha. <clears throat> Maka mereka dari kalangan Muawilah Musabia ini menyerupai Yahud. Menyerupai Yahud. Disuruh bilang kita bilangnya apa? Hinto. Enggak nurut. Enggak nurut. Mafhum? Enggak nurut, durhaka. Dibilang kita dibilang Hinto. Suruh bilang istawa, bilang is, istaulah. Istawa. Nggak mau. Muawilah. Bilangnya apa? Istaulah. Maka lamnya Jahamiyah sama dengan nunnya siapa? Yahudi ya. Apa itu? Nah, ini perkara para. Perkara para. Dan ini laris di pertengahan kaum muslimin yang mereka terkecoh, terkibuli, terbujuk, tertipu dari kalangan orang-orang yang Enggak beres dalam masalah akidah dan keyakinan. Dan mereka memiliki togut besar, apa takutnya? Ya kan? Ayuna, ay, ay, apa? Kullu nasin, awama tasbiha, awilu, aw, fawit warum, tanziha. Ini togut besar, togut terbesar. Semua nas yang mengesankan serpanyol dengan makhluk. Ya kan? lah, Kalau nggak mau kau takwil, jangan kau maknai Serahkan saja kepada Allah. Tidak tahu maknanya Allah alam. Warum tanziyah dan bermaksudlah dan bertujuanlah untuk mensu mensucikan Allah. Ini tagut terbesar yang dipakai oleh nah, segenap adal bidah dalam masalah asma wa sifat. Saya wahada fi isbatun nafas lillahi kama qala ta'ala ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu a'lamu ma fi nafsi. Itu ucapannya. Allah Ta'ala lewat lisannya Isa alaihissalam. Engkau mengatakan apa yang dalam jiwaku. Dan aku nggak mengetahui apa yang dalam si jiwamu, kata Aisyah. Dari kalangan Muawilah Jahmiyah, nggak ada ayat ini jadikan pegangan. Maunya dihapus dari musab. Wa nafsa. Ini juga lakin nafsun taliku billah. Tapi jiwa yang diidopakan kepada Allah yang layak dengan keagungan Allah. Ma ya'lamu kaifiyata illahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatakan tentang hakikat jiwanya Allah kecuali Allah Ta'ala yang maha suci Allah yang maha tinggi. Tapi ikhwan ini Allah kita cukupkan dan